Yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik, Mas? Baik. Prabowo baik. Sopo meneh Liane? Prabowo itu salah satu yang diperintah jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97 ya Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak di tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi tidak ora dipateni ngono lho. salahnya dhek ning ngono Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Bios, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono Aku iki tapi aja njur Ojo <laughs> terus ngene loh. Meskipun aku ini gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi ra masalah. Engko ngene yo gambaran. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya nggak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arab jaluk rawani, kan begitu. Ya wes rawa kono. Teman-teman bilang, buat dituntut, Cak. Lu nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh dengan pasal apa perbuatan tidak menyenangkan. Nanti sing no. Aku takon, sing nyeneng nanti. Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki kono pasal lopo, iku. Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Walah oh, jan. Ya wis ora apa-apa, makanya kita ini kan tidak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh tidak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa tuh kan kita tuh bukan tidak punya harga diri, kita bukan tidak punya nasional. Kita tuh memang tidak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh tidak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga tidak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan tidak mau toh. Kan tidak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kayak daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu. E? Saya ora kok kowe mau. Tak kayak tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan wasallam ya itu sudah ada 172 pasal hukum resmi dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Eh, enggak. Eh, ada or, eh, raja karena banyak pendatang kemudian eh, enggak ada ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu enggak ada yang mencuri. Terus ditaruh seperti emas berlian permata raka ruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai dua tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu kemudian ngopo kau yang ini dipamer-pamer ke Ora ora kodal wong enggak jujur-jujur ora pengin Mas kaya ngene iki wis sugih ngene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu dia dipenggal oleh ibunya karena karena tidak boleh juga itu menghina orang orang lain. Menghina wae. Saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung dep-depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas kan gitu. Ya serah apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah jadi teman-teman sekalian kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politiknya di politik Indonesia apa? Wong aman di amandemen UD 45. Kita tidak punya orang tua di negara kita ini. Tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu. Kita tidak punya kawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih, kalau Hayam Wuruk itu kepala negara tidak boleh sama kepala negara sama sama perdana menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer apa ngilangil dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah hayam buruk dengan institusinya. Jadi negara ambil polisi, pemerintah melaksanakannya. Pem, negara punya polisi tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak bikin tidak boleh bikin polisi kan apa gue. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Eh, bendahara bisa menentukan tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama. Persuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia orang bahasa bahasane dewe. Coba ya gue. Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang yang nyun sewu laku ra pamer lah. Anda ini Indonesia. U19 Indonesia. Seharusnya ke sini Indra Safri malam hari ini tapi gagal. Besok malam kalau mau ketemu di Katipiro. The rate itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngunukui uang Indonesia yang ngunukui. Nek Arab sadis gini tak dudui sadis ya ta. Nek Arab cuklek sikile gini tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah. Kan wong Indonesia lak ngono kuwi. Arab menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae to. Ah kuwi Itu orang Indonesia. Tidak ada di dimanapun di seluruh planet. Tidak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng mobil ya wani. Nyit di motongnya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dasar cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini Anda mengurai rantai di kaki Anda dan Anda menjadi manusia merdeka, Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri gitu kata anak saya tadi tuh mas. Eh, ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Wow. Gue ngerti piye carane langel iku didik anakku sehingga iso komposisi intelektual kaya ngono kuwi. Angel gue Angel tenang gue Tak ke suwe gue Tak buat nang Kanada atau tak Gue yang mau kowe rasa bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe bangun, Akhire nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku kok. Ah, bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah, ngono ta ada. Ya. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsara mesti luwih sengsara bapak le. Ah, ngono kuwi kalah anak pokoke kalah nyana ora arep menang piye. Jadi baik mas, Jokowi baik, Yusuf Kala baik, dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka apa pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kegiruan-kegiruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan Anda kan tidak tega menawarkan diri tuh. Gitu loh, enggak. Aku anu loh. ape loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya aku Ya, aku aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu. Enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Nek kue iso, iso ditembak, kue ditembak segala kue. Gitu loh mas. Ini ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi enggak, mungkin enggak juga enggak apa-apa. Artinya, wah Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok, tukang sulap kok. Jadi, waduh, wedhus ngono. Wow, iki wedhus wedhus wedhus jebul sapi. Wah iki partai sapi sapi sapi sapi sapi jebul gabung karo musang. Wah iki musang musang musang musang lho kuplukan. Ora ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul nggak Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita kenal dikenali Kiai Kanjeng selama ini bupati PDIP malah. Yo PKB yo no. Ning PDIP ki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegawuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kupluan. Terus minggu kedua, eh alah melu sholat jamaah, masa ora tahu melu sholat jamaah. Akhirnya jumuan keliling. Suwe-suwe, mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan itu. Yo nek ono sisan majelis dikir, gawe majelis dia suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Tapi uang Indonesia ini orang nganggo teori ngunu-ngunu kuwi. Jadi di Indonesia itu oh, warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh berarti nanti akan mempersidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu nih. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae sopo wae iso dadi apa wae. Kan ngono Mas. Sing badani sing endi mengono wae Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita ya mau apa? Gak, gak ingin kau kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe. Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok orang melayu to. meng mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau ora tau dikai bal kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos masukin bola. Kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita mungkin ya nggak ada masalah. Arbiye. Gusti Allah. Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulane makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya Angel-angel walah angel-angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati les-les lesno Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki ono tataran tataran Lah Lagi ki orang nganggu tataran apa moro-moro ning dua ribu ya? SMP ora lulus langsung dat, untuk ijazah SMA ngono toh? terus melbu kuliah urung ono setahun loh wis arep diangkat dadi sarjana utama. Langsung lu ta kita ten Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya nggak ya cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu makanya makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda tidak usah repot-repot. Kan saya terang sudah jelas tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu ya. Orang dipilih gitu ya. Gue dipilih gitu orang. Dipilih gitu. Anak dipilih gitu ngapa gue milih. Bucu orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu. Tapi ya ndak apa-apa kue harap gue kanggo mulai dudu politik kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik tiga dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggo rakyat kecil lho ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos ngono ta mengat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ono wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi, turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Lu begadang, jangan begadang. Wis enak-enak nyanyi, jadi maestro, orang nomor satu di dunia seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut. Kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh. Dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu bisa enak-enak nyanyi, ngantuk sore-sore nih kalau arek denanya riuh <laughs> Nyapres Pak Nah, mari ngunu begitu oleh 9 persen dilupakan. Telepon aku. Ya Allah cak ngono kita. Gitu. Masya Allah cak ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Wis bagian ngono-ngono kuwi. Ah, aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir telepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas neng Kairo ditelepon, masya Allah cah, ini masalah inul ini masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini begini begini tahu ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustaz Masya Allah Soalnya ini di Kairo dan pakai telang Bongkai ya gue gak bayar ya ini Orang baik sekali orang Romai ramai itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Romai ramai itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan-kelengkapan, karakter yang berlabirin-labirin. Mau iki kudu dadi pawang, kudu tadi semacam macam-macam wis satrio, satrio itu lengkap juga ya intelektual ya jagoan ya apa. Ini ya pinandito, nek jari ini. Pinandito itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Aneh Gusti Allah ini harap nggak wahyu sopo apa nyambung karo apa? Cek harap arep dhek. Harap e. ngopo gue. Upama presidennya sekolah dong, ya ben nyewa gitu kan sewa limang tahun upamane njur rong sasi kok orang genah santet ngono kan nah, upamane upamane lo ya jadi menurut saya Anda jangan jadi beban Semua itu jangan jadi beban kan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos Ya wis kowe nang OTPS coblosan sakarmu Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, orang iso ngatasi masalah. Brang tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep karmu mu'anas, feminin dan maskulin. Karena Presiden Indonesia itu harus mu'anas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden, itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? itu. Kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin tuh yang ditanami, cetok tau gue Ngalami tau gue Kecoba imam rafahami Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ingin-ingin nyur Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik. Dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika di setrika, Inggris di lenggis. Nek wani ngomong ngunu langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau tidak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini. Nun nono anakku. Ini tak dawano Gak sido capres sih. Ya tak omongno ndek ndi gak sido capres lah apik kabeh ya Dik ya. Wis kowe ngopo ngono kok dadak kowe ndek bojo Sudah. Sudah. Udah punya anak. Udah berapa? Udah konsentrasi nambah anak satu lagi aja. Gimana gue mikir capres ya? Ya. Oke teman-teman sekalian, Nyun Sewu, ini kita pasti, karena waktu kita pasti tidak cukup ini. Ya, tidak apa ya. Rodo telat sih apa ya? Kuat tuh awak itu. Nanti tanya sama Pak Dokter, bener rate cara-cara urip kayak gini iki piye menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun. Apa di lunggo petung jam ranguyo ramangan rangombe. Eh? Lanang wedok campur. Lu aku wedok to lagi Hajar deh yang gitu. Karena di Ma'iyah kesadarannya tinggi. Kesadaran kemanusiaan bukan kesadaran gender. Kan gitu kan. Sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan. Karena kesadarannya adalah kesadaran dia manusia. Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi. Nong dindi lanang, lanang, lanang, lanang. Gak ini manusia, di sini manusia semua gitu ya kira-kira ya teman sekalian. Guyu-guyu ra cetho Oke, satu nomor lagi ke, leto dong, leto dong. Ayo basi di Ewangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai hati Garuda, Brang. lagi setel wae lagune. Ana nek ana kabel tak setelke iki. Ana apa kabel? Cek HP. Ana. Oh, tak setel wae iki. Top kuwi duwe email itu? E lu ten. Oh oke, okay. dadi ono wis lah, kono diatur, dia. Sing master terakhir wae, Det. Ora apa jenenge? Eh uh, apa iki? Oh iya, Hati Garuda. Enggak ini konsepnya sebenarnya saya pernah punya konsep yang saya tulis di generasi larva waktu itu di di Gatra kalau nggak salah ya, Gatra atau di Kompas. Konsepnya ya apa tulisannya di berjudul generasi larva. Di mana saya berkonsep bahwa harus ada pemutusan generasi ini. Maksudnya begini, harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya hasil masaan mengikuti meneruskan budaya dari yang generasi sebelumnya. Ini anak muda ini lagi kita ini didukung oleh waktu sebenarnya. Karena tinggal menunggu waktu yang tua-tua nanti juga bakal hilang. Orang maksud Orang maksud Wah itu satu Satu sangat kurang tahun. Kita generasi tenang aja, Oh, ya. oh berarti aku itu apa jadi gitu butuh keberanian sebuah generasi untuk menentukan dirinya sendiri untuk menemukan uh, normanya nilainya caranya sendiri membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada nah, dan ketika dengan konsep itu saya melihat U19 adalah representasi dari konsep itu. E, di pelatihnya mencari sendiri apa ke pelosok-pelosok mencari sampai tidak punya duit nginep di apa sini, masjid untuk ya senasib roh aku. Apa apa mencari dan kemudian diolah sendiri dengan cara yang sangat ketat dan konsep sendiri dan ternyata hasilnya sejauh ini sangat membanggakan. Senang banget kita dengan itu dan aku nulis sebuah lagu berjudul Hati Garuda. Wi wong neng ding-ding guyu, leto gawe lagu nggo apa sini lagu semangat, piye ceritane gitu. Tapi waktu itu adalah memang kita pengen ini sebuah se, apa dari titik yang sangat berbeda dengan konsep yang sama. Ini harus dimonumenkan. Saya pikirnya gitu. Saya pokoknya kita nulis kita bikin lagu yang berjudul Hati Garuda. Wis titik. Mbuh harap piye dadine piye. Nah, suatu hari tidak sengaja ketemu dengan uh, tim U19 Pak Indra Safri dan stafnya terus ngobrol-ngobrol. Di obrolan itu ya saya ceritakan, saya juga seneng gitu dengan semangat ini. Boleh nggak kita dukung ini? Kita dukung karena saku isone gawe lagu, ora iso bal-balan. Apa sebenarnya? Ya aku gawe lagu, lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti menatap matahari menaklukkan mimpi seperti batu karang yang berdiri suara kami lantang seperti genderang perang yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju ke kemenangan. Ya, salah, satu lirik awalnya seperti itu. Eh, dan Pak Indra sangat setuju. Eh, Pak Indra sangat senang dan waktu itu eh, ngomong boleh nggak lagu ini kita jadiin anthem U19. Wow, kita dengan senang hati monggo silahkan dengan senang hati monggo dipakai di style di seterusnya. Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu. Lagu itu menjual eh, memrencan, eh, rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT. Yang hasilnya hak leto 100% diberikan U19. Ini masalah tersno ini. Wes rabain-bain. Indonesia aku persen ngono wae. Hmm, manfaatkan ngono. Ora ono 99%, 100% haknya itu kabeh gabrus kayak gitu. Karena kita biasanya mendukung dengan itu. Dan kita merasa semua orang berhak mendukung. Sing paling gampang saiki yo nek kowe mendukung dengan teriakan doa paling ora iso download RBT ini kono hasilnya nggo 19. Entah nanti digunakan untuk apa semoga menjadi kemajuan untuk U19. Arep ngrungokke lagune Ya. Neng durung dirilis iki. Iki durung dirilis, belum di apa diumumkan, belum ditaruh di RBT, belum dijual online, tapi rencananya memang seperti itu. Jadi saya ngerti pertama rencananya konco-konco ayah dan saya seneng konco-konco ayah. Ngerti. Di dapur Ustadz, ya Ustadz ini ya raja dopo gitu ya kuwi makhluk apa ya lah Kalau sing cetha tani ya betul betul sego kuwi malah jodoh kepala dinas urusannya jodoh naik ustaz lah, ra budayawan orang ra jodoh nah saya belajar banyak dan saya kan bagaimanapun aku kecil ya wis merantau jadi tidak mungkin saya menjadi petani sehingga saya punya banyak kelemahan dan kekurangan mengenai dunia pertanian jadi saya matur turun atas semua pengetahuan ini Moga-moga malam ini bukan hanya anda yang bergembira, Allah bergembira, malaikat bergembira. Dadi iku yang melu diiku karena Gusti Allah, Klaten dibangun menaik oleh zaman biyen moncer sa Indonesia yang lho. Sapa ngerti sosok Jakarta itu seorang iso bergerak kendaraannya macet terus dan akhirnya gugutannya dipindah nang Yojo yo ya wis tahu jadi ya mungkin dia tergentan Siti lah kalau ngerti kan gitu. Nah, ya sepuluh ini jan Indonesia harus kudu dibagi-bagi meneng, ora yang ini gitu terus. salah dia ini sama 17 Agustus 45 ini kudune hari pegatan nasional dari VOC bukan hari nikah Republik Indonesia tapi Indonesia ini bangunin gosek pegatannya sih yang Nah, hari itu kita proklamirkan sesuatu yang tidak cocok. Seharusnya proklamasinya proklamasi kemerdekaan dari VOC. Perkara gawe negoro, penerus ke keraton po persemakmuran saat itu teh dirumpuk. Hal-hal mengenai pengalian kekuasaan dan seterusnya itu tidak dilaksanakan tuh. Orang dilaksanakan akhirnya dipek dewe tuh kalau intelektual yang berkuasa waktu itu kudune tiga bulan sampai enam bulan di ke KKP rojo-rojo sultan-sultan ulama-ulama pimpinan-pimpinan masyarakat kelompok yo gawe apa saiki arep gawe kaya Amerika apa arep gawe kaya Inggris apa arep gawe Malaysia apa arep gawe kaya ngendi dirembuk lagi biar tanpa rembuk biar kini diperkosa telung abad setengah karo londo dipaksa tadi bojone bareng pegatan bar londo ternyata kini orang rabi karo jodoh sing diperhitungkan akhirnya menjadi negara yang tidak ketol seperti ini jadi negara ini lambat atau cepat pasti akan mengalami metamorfosis saya berharap tidak mengurangi teritorialnya, tapi sudah pasti akan terjadi perubahan-perubahan mendasar yang mungkin sampai ke tingkat konstitusi dan itu yang memungkinkan petani nanti bisa hidup lebih hebat lagi insya Allah gitu. jadi moga-moga memang NKRI harga mati secara teritorial tetapi bentuknya kan boleh negara boleh republik, boleh nation state, boleh apapun, boleh keraton meneh, boleh paguyuban ya apa ta Utawa paguyuban perdikan ya itu tahu zaman biyen wong tani iki dilindungi oleh kepala tanah perdikan kok Ki Gede karo Ki Ageng niku. Ki Gede Jatinom to sih ya. Sing ngrupi wong tani Ki Gede Ki Ageng Ki Gede Gunung Kidul. Ki Ageng Mangir, yaitu kaki mono lelo kabeh dia diatur secara oleh oleh Sunan Kalijogo pimpinan-pimpinan daerah itu betul-betul membangun pertanian yang namanya tanah perdikan zaman Simono lah kok tiba-tiba gawe negara kok tiba-tiba gawe republik Amin ya rasa mikir niku nggih jenengan niki men kula sebab sebabe biar mulane do do modal kabeh niki dan niki gitu loh ah bahasa saya bahasa kasar seperti itu tapi saya jangan tanyakan cinta saya kepada Indonesia kepada rakyat Indonesia ndi ono wong mendi pertanian bayangin ini lumbuh berjam-jam karo wong mek ben bengi niki Orang duwe kewajiban lho niki njur arep dadi apa ya kaya ngene eh Pak kula dadi apa Ento apa aku pasang panitia aku itu apa malam niki? itu orang orang orang orang ya Insya Allah Kiai Kanjeng juga untuk gini ini kemana-mana tidak ada masalah. Itu loh orang kita dengan ngemar yang bilang, bilang kayak ketapet gitu, ditagih karo bojone ya ben. Ayo saya kira sekali Pak Wahyu ya sekali-sekali Pak Wahyu ngundang kelaran dia mangan baru mau piye ngono. <laughs> Awak dene wis dadi sedulur ora tau ngundang mangan itu. Ya eh, nah, mulai malam hari ini kan kita sedulur alhamdulillah. Nek panjang seduluran berarti persyaratan-persyaratannya lengkap. <laughs> gitu maksud saya bukan uang pak nek sedulur niku kaya awak niki lho nek sikile kejagul sing sambat cangkeme sing nangis mripate sikile dhewe ora sambat gimana? nek nyentuh silite sing ditutupi irunge silite terus tetep hangat-hangat wae ora masalah itu namanya seduluran kalau beliau sakit, saya sakit. Jadi ketika beliau dibantah, saya juga ingin melindungi beliau. Ketika beliau tadi lupa bahwa ini kita sudah kita narkoba, aku yang butuh ngelek ke. Wah, aku sedulur kok. Aku nanti kepentingan opo-opo, Pak Wahyu. Aku nanti ingin jadi opo-opo. Gitu loh. Mau aku jadi opo-opo, jadi uang yang ngelera karu-karuan. Mungkin ya? Jadi Alhamdulillah, ini saya mohon ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, dan saya ikut malam hari ini ya Allah saya mendaftarkan cita-cita saya untuk masyarakat petani dan seluruh masyarakat Klaten. Mereka adalah saudara-saudara ya Allah. Berilah mereka berkah, berilah mereka hidayah, berilah mereka ukhuwah, persaudaraan dan keguyuban satu sama lain, keguyuban di dalam pekerjaan, di dalam pertanian maupun di dalam pemikiran, di dalam hati nurani mereka maupun di dalam kebudayaan yang lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nyuwun sewu supaya tidak dua hari acara kita. nah, jam 12 berarti lak rong dino. Nek nah, rong dino mesake panitia, gitu. Nah, jadi saya ini tak jaluk eling-eling. Ini saya minta maaf sama Cak plompong Nanti setelah selesai Cak plompong biar biar nyanyi sendiri di sini. Saya mau langsung Pak, kan Nah, nanti Cak plompong nanti setelah kita selesai jenengan nyanyi dewe sambil kita ketawa-ketawa satu sama lain. Sebab beliau ini aset pelatihan yang sudah merajalela ikut ikut makian di mana-mana. Sekarang jenengan kelingan Neng dunyo piro suwe neng jur neng panggonane Niku filosofi ini wong Jawa dulur banget Mah podo karo aku mau Neng dunyo piro suwe neng Jurbali bali neng panggonane Neng akhirat yo sejati neng mungamal becik sanune ojo ngucap suduyo ben golek ilmu kudu telaten tapi saya masih ingat Pak Lurah putih ya Pak Lurah ya Pak Lurah badi badi satu dua kalimat untuk negesi ngetempel eh, Pak Lurah Pak Lurah hidayah pada malam hari ini sedikit setelah kita Eh, Membuat barang-barang yang saya buat kurang tahu Ini Pak Lurah nih mana? Begini Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Nah, ini Pak Lurah. Panggilin Lurah Kan sing paling telapak kakinya paling berpijak ke bumi kan Pak Murah Nek nah, Pak Camat terus mundur sedikit kan gitu jadi memang di zaman edan ini harus ada yang mengatasi edan edanku dengan edan yang lebih tinggi gitu. Abdullah ini Alhamdulillah wani ngedan untuk ngedani barang edan yang sedang terjadi. Jadi saya akan ikut menyaksikan, saya akan ikut bersyahadah kepada panjenengan Pak Lura dengan gerakan jamaah Anda yang yang betul-betul saya harapkan. Tetapi saya tetap menekankan uh, tetap ojo gelem gantung ke nang iming-iming duit sekolah mending kita konsentrasi kepada menggali kemampuan kemandirian kita sendiri bawang kue itu alhamdulillah loh neng ne orang apa kok gitu loh saya saya bukan mau sombong ya di mana ada grup musik yang bisa hidup lebih dari 20 tahun di Indonesia ini tidak dibantu sponsor siapapun tidak pernah dikasih duit siapapun misalnya jarum apa pemerintah orang kita keluar negeri keliling tidak mau pakai uang BPN tidak mau saya tidak mau tiket dan biaya dari uang negara sebab aku ngerti rakyatku kuisi sengsoro aku mau ngambil duit rakyat untuk tiket kami keluar negeri jadi aku boleh diri, boleh diri karena itu dari matur Gusti Allah ini sing sing dawi jenengan kengenten Amerika jenengan berarti jenengan sing tanggung jawab biayai ngono Nek jebul biaya ini berarti oh jenengan boten boten dawuhi lho jebule ngono kaya. Menurut jadi teman-teman ini tidak pernah berhenti sejak tahun 89 Mas Refli, Mas Joko ini bahkan sejak tahun 76 tujuh sudah sama saya. Sampai bandingkan dengan band berapa kali dua tahun sekali ganti terus baru bubar bubar bubar bubar ini terus orang tahu heran orang tahu heran yang saya dari siapa Padahal kita tadi kita juga apa mas mas ini mas anti kapitalisme. Marolis. Marolis. Ini juga tidak mau di televisi pusat. Nek televisi daerah dulu. Nek televisi pusat mau. Nek di kongkong ning CGS, ah di mau. Ning nek kongkong ganti warna ayo. Nang desa-desa ayo teko ning kono dulurku nek GPS mesti ning arep numpang apik nek aku teko <laughs> begitu aku teko distempel kan oleh oh jebul rokok kok SD iki bukine cak nrono ngono Sekali kemarin saya seharusnya orasi budaya di DPR ah, mau apa kalau kok gue nyolong semua nukain di Rono gue gue mukti mutilaimu kok dia lagi gitu loh jadi saya ingin mengatakan dari yang awal tadi saya ngomong nek kue orang meluyut dan ojo perjalanan menjurulah keduman. Orang lah keduman, Neng tenanan loh ya, tenanan loh kendel loh ya, kendel loh ya. lila loh ya, jihad bisa dilillah, jihad bisa dilillah perang jurunya dan orang tenanan lemu golek ilmu, ilmu memahami anak memahami tanduran, memahami buku memahami segala macam. Wes tau, itu dikasih jalan negara Gusti Allah. Orang-orang ojo ya. Dan bagaimanapun semua negara ini akan sangat tergantung kepada pertanian. Dia apa-apa, eh, sandunya kita tetap bergantung petani asli, ya. asli ini Dan akan terjadi krisis pangan serius di dunia. Mumpung dorong krisis pangan internasional global jenengan bareng Pak Lurah jamaah saya ayo gawe mandiri. Saya bahkan sering berdoa ya Allah jadikanlah negara Indonesia negara yang diembargo oleh seluruh dunia. Nah diembargo berarti ora pupuk ora gelem mlebu, pokoke barang saka Jawa ora itu mlebu. Pedagang dagang saka Jawa ora itu mlebu ora gelem, duwite pokoke dinten kene iki dikurungi, malah urip tidak dikurungi. Ya betul. Nek dikurungi malah urip. Silakan dunia mengembargo. Dunia tidak berani menyebarku kita karena kita yang sesungguhnya sanggup menyebarku dunia. Bayang ke keadaan kau yang ini kau isi sobrit kau yang ini kau pak lurah ngomong. Biaya ini neng lagi petang juta ini rom juta berarti sesaji neng enam ratus Neng anakmu tetap sekolah. Gue biaya caranya tetap mangan nih. mau nggak mau pak rokok sih Gue biaya itu tapi ada keajaiban yang luar biasa dan ekonomi ekonom dunia benar-benar tidak bisa menjelaskan sebab nggak teorinya Indonesia itu wis wis maput wis kolaps dengan keadaan ekonomi nasional seperti itu sudah kolaps tetapi tidak tidak ada hidup enak melebihi di Indonesia tidak ada hidup enak di Indonesia melebihi di Pulau Jawa dan tidak ada hidup enak di Pulau Jawa melebihi di Jogja dan di Jawa Tengah Perak tenang urip niki nek ora percaya kowe aja merasa sengsara to dulur. Aja merasa sengsara kowe kok tak kirim nang Amerika nek kuat seminggu. Mutiar minggu, rano nas gido rano, cedo rano, mutiar minggu, sepapanya mutiar wis. Wala enak urip ning kono, sing enak ki urip ning Jawa, wis kui tak nyong. Rojo ngendiwe pengen golek bojo ning Jawa. Aku ini jadi ratu, Ning merapi aku pabe bojone wong Jawa, sak dunya pengen wong Jawa. Mergo wong Jawa iki siapa ora apa-apa. Ora sengsara, ora London lho aku saya ketemu jajan jenengan sing kangen London itu jenengan Pak Ramen karo wong Jawa. London sing nganti saiki modya wangen karo wong Jawa pengen rene ning kono gawe pasar malam Bawa diu kroncong, pokoknya bicaranya warna budaya Jawa di Belanda. Nih gue jadi aku peduli kan orang tuh. Nesu ora, gitu lah. Kan? Malah mesu kan gitu loh. Gitu loh, jemaah aku cak, aku dibenci kalau orang Jawa ngomong. Umpah itu lagi ngewangi orang Jawa, dia tadi dokter nih gini. Mati nih Surabaya di rumah sakit Karang Menjangan. Terus sekarang di kuburan ngagel namanya Pok ngakune kuwi Hitler kuwi melayu sekolah kalah perang yo ya melayu rene nang Sumbawa mimpin rumah sakit yo ya rabi ning Surabaya Hitler gitu kuwi golek uji wong Jawa saat dunia pengen dadi wong Jawa tenang bae wong Jawa iki ampuh terus mesti dadi ratu ning dunia wong Jawa sebab nek wong Jawa dadi ratu orang kira ngidak tidak sapa-sapa kabel wong saat dunia dipangku karo wong Jawa gimana? Di pangku mulane ratu Jawa mesti hamengku. <laughs> Wong senengane mangku wanita Udah, terus kan ya. Oke, bismillah, monggo gede hatimu kabeh coba khawatir Mas Parura. Ya. Saya dukung, saya saksikan dan saya ingin mendengar berita-berita berikutnya dan orang-orang macam dia itu ditakdirkan Tuhan untuk punya hidayah seperti itu. Dan tidak hanya dia, dimana mana dan jangan di bidang pertanian juga di bidang-bidang lain Allah menanam orang-orang untuk menyelamatkan kembali tanah yang sangat disayangi Allah ini yang dulu diambil dari surga dibuang ke bumi oleh malaikat Israel menjadi pulau Jawa